Apa sajakah batas aurat wanita? Taib. Aurat wanita telah dijelaskan secara makna di dalam ayat-ayat yang memerintahkan untuk menutup aurat, menutup aurat wanita atau memerintahkan mereka untuk menggunakan jilbab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabi jalabibihinna." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuan dan istri-istrinya orang yang beriman. Hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya, mari kita perhatikan ayat ini. Surat Al-Ahzab. Di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengatakan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan istri-istri orang yang beriman hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya. Kalau begitu, aurat wanita jelas seluruh tubuh mereka. Ya, seluruh tubuh mereka adalah aurat. Ini batasan aurat wanita. Ya, sebagaimana juga dijelaskan para ulama sehingga dari ayat ini Sebagian ulama seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya wajib bagi seluruh wanita untuk menutup wajah dan kepalanya ya tanpa kecuali ya ini dalil salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama yang mewajibkan wanita itu untuk menggunakan cadar karena jelas di sini Allah perintahkan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka tanpa kecuali. Ya. Tanpa kecuali. Baik. Hanya saja ada hadis-hadis yang oleh para ulama yang tidak mewajibkan jilbab, eh, tidak mewajibkan cadar, ya, maksudnya tidak mewajibkan cadar, itu dijadikan dalil bahwasannya dikecualikan wajah ya dikecualikan wajah ya sebab menurut mereka ada dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengecualikan iya jadi kesimpulannya aurat wanita adalah seluruh tubuh seluruh tubuh wanita hanya saja pada bagian wajah ulama ada berbeda pendapat sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan tidak sampai wajib tapi sunnah Ya, tidak sampai wajib tapi sunnah. Taib. Demikian wallahu a'lam.